Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Guru-guru yang mulia ikhwatal iman majelis cahaya hati yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah. Kembali Allah bahagiakan dengan nikmat iman, nikmat duduk di majelisnya Allah, di majelisnya para malaikat, di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di majelis yang buat kita semakin cinta Allah, semakin cinta Rasulullah, semakin hidup bahagia dalam syariat Allah Jalla Jalaluh. Kali ini kita bersama Ustadz Narlis Nazar Beliau adik kelas Arifin di Pondok Pesantren Darunaja dan sekarang menjadi guru Arifin, guru kita semua dan beliau akan menyampaikan tema apapun yang terjadi patut disyukuri. Kita akan simak, tapi sebelumnya taujih Rabbani oleh imam besar Masjid az Jabal Sentul Ustadz Muhammad Surur Haryanto Surah Ibrahim ayat 7.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 dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jika kamu mensyukuri nikmatku, pasti ku tambah nikmatku untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.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 bisa kita tipu, mertua bisa kita bohongi, anak-anak bisa kita dustai Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tahu apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini Semoga kita yang hadir ini orang-orang yang selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan akhirnya melakukan kebajikan dan kebaikan dimanapun berada. Amin ya Allah. Selawat kita beri salam kepada junjungan kita seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pembawa risalah yang tidak pernah bersalah beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah Beliau manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah sampai bengkak kaki beliau untuk melakukan qiyamul lail. Semoga kita selalu dalam barisan beliau dan akhirnya mendapatkan syafaat beliau di akhir, akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tajuk judul yang saya sampaikan tadi apapun yang terjadi patut disyukuri. Di Indonesia banyak kita berkeluh kesah. Banyak kita mungkin mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita mencurahkan hati kita kepada orang lain yang tidak sepantasnya. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia mendengarkan sebuah kisah cerita di suatu negeri, di suatu kerajaan. Yang mana di suatu negeri kerajaan tersebut ada seorang raja yang memiliki pengawal yang setia. Di mana ada raja, di situ pasti ada pengawal setia. Dan raja ini hobinya berburu ke hutan. Dan ketika berburu ke hutan, pengawal setia tetap ikut bersama beliau. Dan sesampai di hutan berjumpa dengan rusa, raja gembira dan tertawa tersenyum. Hari ini kita akan makan lezat. Ketika beliau hendak mengeluarkan anak panah. Ternyata yang keluar saat itu meloncat, yang beliau tarik adalah pisau. Dan pisau itu ketika turun ke bawah kena jari kelingking beliau, putus, muncrat darah. Beliau berteriak memekik. Beliau menangis, ternyata raja pun bisa menangis sidang yang berbahagia. Apa yang terjadi setelah itu hadirin dan hadirat yang berbahagia? Dia merintih kesakitan dan dia berucap kepada pengawal yang setia. Wahai pengawal cari tangan jari kelingkingku hilang. Kumohon kepada engkau jari kelingkingku hilang tolong cari sampai dapat. Tapi pengawal setia yang tenang orangnya yang ahli ibadah. Apa kata pengawal ini? Wahai Tuan Raja, apapun yang terjadi patut disyukuri. Mendengar ucapan ini, kata-kata ini, raja merah padam mukanya. Marah dia. Kurang ajar engkau pengawal. Jari kelingkiku hilang, muncrat darah. Syukur-syukur apa kamu ini? Tersenyum pengawal setia, tapi dia tetap mencari di semak belukar. Berjam-jam dia mencari, tapi jari kelingking tak jumpa. Apa yang terjadi setelah itu? Dia datang ke tuan rajanya, rajanya, dan dia berucap berkata, Tuan Raja, Benar aku mencarinya. Jari kelingking tak jumpa. Pesanku kepada engkau, apapun yang terjadi patut kita syukuri. Marah raja ini, apa kata raja kepada pengawal sampai di istana engkau akan aku penjarakan. Dengan tersenyum pengawal setia berucap, silahkan tuan raja. Penjara bagiku adalah nikmat ketika aku pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, sesampai di istana ternyata pengawal setia dipenjarakan. Ketika dipenjarakan yang namanya raja orang kaya, pejabat banyak uangnya, dia cari pengawal yang baru, yang berotot lebih besar lagi. Ternyata tetap pergi ke hutan, ternyata salah masuk hutan. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, masuk hutan-hutan orang primitif kanibal. Kita tahu orang kanibal makanannya adalah manusia ditangkap raja dengan pengawal yang baru dikerangkeng dia saat itu apa yang terjadi pimpinan kanibal berkata teman-teman malam ini kita makan lezat kita akan pesta yang pertama yang harus kita makan yang muda yang berotot mandikan sebelum kita makan potong badannya setengah kita berikan kepada para dewa itulah keyakinan mereka yang setengah kita makan. Kalau seandainya kita masih lapar, ada satu lagi yang gemuk. Apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia saat itu? Ketika itu yang terjadi adalah ketika dipotong badan pengawal yang baru, dimakan setengah yang setengah, dilemparkan ke jurang untuk para dewa. Satu orang kanibal berucap dan berkata, "Aku masih lapar." Raja mendengar menggigil dia saat itu raja dikeluarkan. Apa kata pimpinan kanibal? Mandikan ini orang dulu. Ketika dimandikan, yang memandikan berteriak, teman-teman, ini manusia anggota tubuhnya tidak lengkap, jari kelingkingnya tidak ada. Kalau kita makan ini bahaya, penyakit datang. Kalau kita berikan kepada para dewa sesembahan, musibah bencana akan terjadi di tempat ini. Ini luar biasa bahayanya. Akhirnya kata pimpinan kanibal, lempar dia ke hutan. Jangan dimakan. Ini bencana. Raja dilempar ke hutan dan beliau takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Bersyukur dia kepada Allah saat itu. Dia berlari dan berlari sampai ke istana. Bapak ibu hadirin yang berbahagia. Apa yang beliau lakukan saat itu? Yang pertama beliau lakukan, beliau berlari ke penjara. Ternyata pengawal setia tadi sedang tilawah Al-Quran sudah 5-6 juz dibacanya. Dia buka penjara, dia peluk pengawalnya, pengawalnya heran. Ada apa Tuan Raja? Air mata menetes, dia menangis. Benar engkau pengawalku yang setia. Benar engkau. Apapun yang terjadi patut disyukuri. Hari ini aku bersyukur kepada Allah. Gara-gara jari kelingkingku hilang, aku selamat dari orang-orang primitif kanibal. Tidak menjadi makanan atau cincang kambing. Apa kata pengawal yang setia? Tunggu dulu Tuan Raja. Tunggu dulu Tuan Raja yang patut bersyukur adalah hamba. Seandainya hari ini Tuan Raja tidak memenjarakan hamba, hamba yang Tuan Raja bawa ke hutan itu yang pertama yang dicincang dibunuh adalah hamba tapi hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah hamba engkau Allah. penjarakan ini kebahagiaan yang luar biasa yang, yang dibawa itu yang gemuk-gemuk yang beratat-atat Ya Allahu Akbar. Apa yang bisa kita ambil ibroh pelajaran dari kisah ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pemirsa Cahaya Hati Antv. Beginilah orang kalau pandai bersyukur nikmat hidupnya. Agama kita mengajarkan unzur manhu asfala minkum wala tanzur manhu fawqakum. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Hidup ini indah nikmat rasanya. Ketika orang tidak pandai bersyukur dalam ayat yang kita bacakan tadi, kufur kita kepada nikmat Allah yang akan terjadi saat itu adalah kita akan merasa kekurangan dan kekurangan. Ketika tetangga beli kipas angin, kita kepanasan. Tetangga beli AC, kita yang kedinginan. Tetangga beli kijang, ambulan datang ke rumah kita pingsan. Ini banyak terjadi di negara kita Indonesia ini. Tetangga beli TV, kita beli antenanya saja gitu. Oh, iya. Oleh karena itu Allah pun pernah memperingatkan kita agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang selalu berkeluh kesah. Dalam diskusi dikatakan man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i fal yakhrut min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Sesiapa yang tidak pandai bersyukur kepada aku Tidak bersabar atas nikmat yang kuberikan kata Allah Keluar dari kolong bumiku Dan cari Tuhan selain aku Kalau seandainya diusir kita dari sentul ini Kita bisa lari ke DKI Jakarta Diusir dari DKI Jakarta bisa kita lari ke Sumatera Diusir kita dari Indonesia Kita bisa lari ke Malaysia Tapi kalau seandainya kita diusir dari kolong langit Allah yang punya ini hendak kemana kita akan lari oleh sebab itu pesan saya ke bapak ibu hadirin yang berbahagia apapun yang terjadi dalam hidup ini patut kita syukuri Allahu Akbar Alhamdulillahirabbil alamin lima waktu kita sholat 17 rakaat Berarti 17 kali sehari kita membaca alhamdulillah ya alamin Itu atas apapun yang terjadi Yang kaya Alhamdulillah Yang miskin Alhamdulillah Yang sehat Alhamdulillah Yang sakit Sholat Di rumah sakit Dalam keadaan berbaring Koma Di koma sekalipun Tetap dia membaca Alhamdulillah Orang yang kita cintai meninggal istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita. Tetap dalam sholat mayit kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Alhamdulillah? Karena ni'am, nikmat-nikmat itu lillah memang milik Allah. Bukan milik kita. Dan semuanya lillah ada yang kita miliki. Mana milik kita? We have but nothing. kayak punya. Sebenarnya nggak punya apa-apa. Kayaknya pintar bicara. Kayaknya punya harta. Kayaknya hidup. Kayaknya saja kaya. Sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita tiada. Sekarang ada kembali lagi tiada. Allahu Akbar walillahilham. Kenapa lillah? Rabbil Alamin. Orang beriman selalu bersyukur karena Allah yang ngatur. Allah yang menciptakan. Allah yang menentukan. Dan segala yang diatur, segala yang diciptakan, segala yang ditentukan diputuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Karena itu hamba bukan menolak takdirmu, tapi beri kepada hamba kekuatan, keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, baik sangka dan al kecerdasan menangkap semua bahasa hikmahmu sehingga membuat hamba selalu mensyukuri nikmatmu. Jazakumullah Ustaz. Jangan lupa syukur nikmat dengan beramal jariah untuk pondok pesantren Jabal Sindur az Hubungi Ahi Awaludin 0856 90010. 0856 90010 Ya Allah berkahi yang beramal jariah terima amal jariah kami, mudahkan urusan kami, terangi kubur kami nanti ya Allah dan selamatkan kami di akhirat.